الحمد لله يوتي القلوب بالوعد والتذكير يبدد بنور العلم ظلمات الجهل الحالكة أحمد سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسول الهدى وبحر العلوم الزاخرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله إن ضعف الثقافة الدينية وعدم الإقبال على تعلم العلوم الشرعية نهايته الانسلاخ والتخلل والإفلاس وهي الخسارة من كان إخلاصه في دينه ذلك هو الخسران المبين إخواني مشا المسلمين رحمكم الله Segala puji bagi Allah yang menghidupkan hati dengan nasihat dan penyataan dan yang menghancurkan gelap gelitanya kebatuhan dengan nurul ilm. Maksudnya Allah yang menjadikan ilmu jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Esa tiada sekutu baginya. Kita bersaksi pula bahawa Sayyidina Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya pelita hidayah lautan ilmu luas tanpa batas nasul ikhwani fillah rahimakumullah suatu hal yang harus kita lakukan di panjang perjalanan hidup kita ini dengan tanpa henti sejenak pun adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan nilai-nilai ibadah pengajian kepada Allah dengan pendalaman akidah syariah iman, Islam, dan ihsan. Masalah muslimin, dalam khutbah ini akan saya bawakan tiga poin. Pertama, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Rajab adalah bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36 Inna idka syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram, yaitu Dhul Qadah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dhalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Bulan hurum adalah bulan di mana Allah mengharamkan, melarang terjadinya peperangan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 217 yas'alunaka 'anil syahril haram kita fihi qul qitalun fihi kabir mereka bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar namun ayat ini menurut pendapat para jumhur ulama dimansuh ayat 191 sebagai jawaban atas orang-orang kafir karena menghalangi agama Allah dan membiarkan kekufuran itu dosanya lebih besar lagi. Waktunuhum hasu sakiftumuhum wakhrijuhum min hasu akhrajuhum. Dan bunuhlah atau perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu dari Mekah. Artinya boleh berperang dengan alasan-alasan dan sebab tertentu tanpa berlebih-lebihan. Dilanjutkan ayat tadi surat At-Taubah, "Fala tadlimu fiihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu. Artinya melanggar kehormatan bulan itu dan melakukan yang haram. Para jumhur mufassirin, kalimat "fala tadlimu" Perbuatan zalim yang dimaksud adalah melakukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan sampai dilakukan di bulan-bulan hurum, berarti dia tidak menghormati lagi bulan hurum yang ditetapkan oleh Allah dan dia melakukan kemaksiatan dosanya amat-amat besar sekali. Ayat tersebut dilanjutkan waqatil musyrikin kaffah kaman qadil kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa kesimpulan bulan hurum raja di antaranya adalah satu bulan perdamaian jangan ada peperangan jangan ada pertikaian boleh perang, boleh bertikai demi menjaga kehormatan agama Allah. Yang kedua, jangan melakukan kemaksiatan karena merusak kehormatan bulan hukum. Kalau dilakukan maka dosanya amat besar. Yang ketiga, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kemenangan dan kebahagiaan. Poin yang kedua, di mana Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wabalimna Ramadana Ya Allah berilah barakah buat kami dalam bulan Rajab dan Syaban dan capaikanlah kami bulan Ramadan barakah artinya ziyadatul khair tambahan kebaikan barakah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an innahu alaihi salatu wasalam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Sesungguhnya Rasul bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berpuasa setelah Ramadan kecuali bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati." Rasulullah SAW bersabda bahwa Rajab itu bulannya Allah, Saban itu bulanku dan Ramadan bulannya umatku. Di mana dalam bulan-bulan ini dosa-dosa diampuni oleh Allah. Segala macam to'ah diterima. Pahala dilipat gandakan. Melakukan suatu kebaikan dalam semua bulan diberi pahala sepuluh kali kelipatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih al ayat di bulan Rajab dilipat gandakan sampai 70 kelipatan Di bulan Syaban amal kebaikan dilipatkan pahalanya sampai 700 kelipatan. Sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 1000 kali. Ini semuanya keutamaan ini diperuntukkan hanya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, In arabtum raha waqtal mauti al atashi wal khuruj ma'al iman والنجاة من الشيطان فاحتلوا هذه الشهور كلها بكثرة الصيام والندم على ما سلف من الآثام واذكروا خالق العالم تدخلوا جنة ربكم بسلام الحديث أو كما قال Apabila kalian ingin tenang ketika akan mati dari rasa dahaga, mati membawa iman dan selamat dari setan, maka hormatilah bulan-bulan ini dengan memperbanyak puasa dan menyesali atas perbuatan-perbuatan dosa dengan banyak beristighfar dan banyaklah zikir kepada Allah pencipta manusia niscaya kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik an beliau berkata aku bertemu dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Aku bertanya kepadanya, dari mana anda wahai Mu'ad? Dia menjawab, saya datang dari kadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku tanya, apa yang anda dengar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, aku mendengar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni dan ikhlas akan masuk surga. Dan siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab karena Allah akan masuk surga. Kemudian aku singgah ke hadiran Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, bahwa Mu'ad memberitahu aku demikian dan demikian. Maka Rasulullah menjawab, benar apa yang dikatakan oleh Mu'ad. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya sauban, walladhi ba'athani bil haqqi nabiyan, ma min muslim wa muslimatin yasumu yaman wa yaqumu laylatan min rajaba yuridu biya wajallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin soma naharaha wa qama layaliha bersabda alaihi salatu wasalam wahai sauban ini zat yang mengutusku dengan hak sebagai nabi yaitu seorang muslim dan muslimah yang berpuasa sehari dan tiamul lain dari bulan Rajab karena Allah kecuali akan ditetapkan oleh Allah baginya pahala ibadah setahun puasa di siangnya dan kiam malam-malamnya coba kalau kita perhatikan betapa besarnya barokah bulan Rajab itu puasa sehari saja begitu besar pahalanya apalagi kita berpuasa lebih dari sehari maka masya Allah Mari kita berdoa semoga Allah memberi peluang pada diri kita semoga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Poin ketiga. Lain daripada itu, masal muslimin, kita sekarang memasuki bulan Juni, mendatang adalah bulan Juli. Anak-anak kita ada yang baru tamat TK, tamat dari Riyadul Akfal. Ada yang baru tamat MI dan tamat SD. Ada yang baru tamat Sanawiyah dan SMP. Tamat SMA, tamat Aliyah, tamat SMK. Sudah barang tentu masing-masing akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Silahkan sekolah di mana saja sesuai dengan yang dicita-citakan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Belajar mencari ilmu itu perintah agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslim begitu pula firman Allah dalam uh, firman Allah hormatnya kepada para ulama-ulamanya kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inama yadadaktaru ulul albab az-zumar ayat 6 katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Begitu juga Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan dua hal, yaitu dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat Al-Mujadal ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka semulia-mulianya sesuatu dalam berlomba adalah talabul ilmi. Dan sesuatu yang paling utama atau abdal dalam jihad adalah talabul ilmi. Ilmu dan orang-orang berilmu sangatlah diperlukan dalam kehidupan manusia li imarati dunia dalam segala hal. Wal ilmu nafi indal Islam yashmalu umum ad-din wa dunia ma'an. Ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Islam itu meliputi, meliputi ilmu agama dan ilmu yang terkait dengan dunia secara bersama-sama. Man arada dunya fa'ala bil ilm wa man arada al akhirah fa'ala bil ilm. Namun sebagaimana yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang utama dari dua ilmu itu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang mengukir kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi, di dunia bahkan di akhirat nanti. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairan fitim. siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, niscaya Allah akan memberinya pemahaman agama yang baik. Ilmu agama menjadi fondasi landasan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak, bahkan agama ditinggalkan, maka kehidupan ini akan berakhir dengan kehancuran dalam segala hal. Man yazdad ilman walam yazdad hudan walam yazdad ilallahi illa budan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Ilmu yang tidak disertai moral yang baik akan selalu berdampak menimbulkan kerugian besar, membawa keamburadulan, membawa kehancuran, membawa kebinasaan di mana-mana. Masyarakat muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Sebelum jauh kita melangkah ke depan dalam belajar anak-anak kita, seharusnya lah kita kembali bekali pendidikan mereka dengan pendidikan syar'i yang baik. Bagaimana imannya, Bagaimana Islamnya dan bagaimana Islam ihsannya. Tentang iman. Pertama, iman kepada Allah. Ilahun wahid. Memahami sifat-sifat Allah dan zatnya yang sempurna. Yang kedua, iman kepada malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah siap melaksanakan ajaran Allah yang terkandung dalam kitab-kitabnya. Empat iman kepada para Rasul dan siap meneladani perilakunya sebagai uswatun hasanah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari kepastian. Yang keenam, iman terhadap kodok dan kodar, sesuatu yang dapat terima atau tidak, baik dan buruk, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang Islam, kalimat syahadat yang dibaca benar-benar dijiwai. Dua, sholat selalu dijalani tanpa lalai. Ketika zakat sodakoh dilaksanakan dengan baik, memiliki jiwa sosial yang baik dengan masyarakatnya. Empat, melakukan puasa dengan benar sehingga dia memiliki self control yang sebaik-baiknya. Yang kelima, melakukan ibadah haji apabila mampu. Tentang ihsan sesudah sebuah moral atau karakter yang terpuji yang merupakan buahnya iman dan Islam, dia akan mampu dengan ihsan ini menciptakan dirinya dapat diterima oleh keluarganya, diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Dia orang baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia karena dia tahu halal dan haram. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itulah landasan-landasan kehidupan kita. Memiliki ilmu apapun setingginya, kalau didasari dari dasar dengan ilmu agama, dia akan melenceng. Para koruptor-koruptor inilah akibatnya para pendusta-pendusta karena itu sebuah semuanya punya ilmu tapi ilmunya untuk mengkelabui orang lain untuk dibuat maksiat mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah mudah-mudahan selalu diberi hidayat kita dan keluarga kita sehingga benar-benar kita selamat dari kenistaan hidup yang tanpa berarti inasal kalam kalamullahil malikil alam wallah subhanahu wa ta'ala yakul bitalu yasadil muhtadun وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم في من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق وأمد بالمعجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا الله الكثير واذكروه بكرة وأصيلا فإن شكر النعم سبيل الصالحين ونجو المرسلين وقد أمر الله عباده أن يذكروا نعمه ويشكروها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فاعرفوا يا عباد الله نعم الله وأدوا شكرها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 الحق يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة امرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رضاك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك شكر النعمة وزوال النقمة ودخول الجنة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت الله الغيوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على نعمه واشكروا على آلائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون